Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Jumat 24 Juni 2016 kembali disampaikan oleh saya Ahyar. Penyidik Polri bongkar sindikat vaksin palsu. Interpol cari 123 orang penyelundup manusia. Dihitung kartu suara referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Seram BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok dan Radio Rima Pase 90,1 FM Lok Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri membongkar sindikat pemalsu vaksin untuk balita. Dari operasi tersebut diketahui bahwa sindikat tersebut telah memproduksi vaksin palsu sejak tahun 2003 dengan distribusi di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Agung Setia kemarin. Hingga saat ini, penyidik baru menemukan barang bukti vaksin palsu di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Agung menjelaskan pelaku berjumlah 10 orang. Dari 10 orang itu, lima orang bertindak sebagai produsen, dua orang sebagai kurir, dua orang sebagai penjual, dan satu orang bertindak sebagai pencetak label vaksin palsu. Untuk produsen mendapat keuntungan 25 juta rupiah per pekan, sementara penjual 20 juta rupiah per pekan. Vaksin palsu itu dijual dengan harga miring. Hal inilah yang diduga menjadi alasan vaksin palsu tersebut cukup laku di pasaran. Sederalun Interpol meminta bantuan masyarakat untuk mengetahui keberadaan 123 orang yang diduga sebagai penyelundup manusia dan kini masuk daftar buron dunia. Badan Kejahatan Internasional tersebut menyatakan pihaknya terutama tertarik untuk melacak 11 orang terduga penyelundup manusia ke Eropa. Operasi yang dinamakan Operation Hydra melibatkan 44 negara. 23 orang sudah ditangkap, 31 lainnya telah diketahui keberadaannya. Para pejabat mengatakan jaringan kejahatan terorganisir memainkan peran penting dalam krisis migran Eropa melibatkan dana sebesar 6 miliar US dollar atau 78,8 triliun rupiah tahun lalu. 11 orang yang diburu badan ini diduga menyelundupkan warga Irak. Afghanistan, dan warga lain ke Eropa. Sederlun, penghitungan suara referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa Tengah dilakukan setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 22 waktu setempat. Nilai tukar mata uang pound sterling menguat menyusul pernyataan politikus yang mendukung keluarganya Inggris dari Uni Eropa, Nigel Farage, yang mengatakan dirinya tidak begitu yakin akan menang. Seorang menteri pemerintah mengatakan dirinya berharap para pemilih memutuskan tetap berada di Uni Eropa. Tidak ada exit poll dalam referendum ini dan para pemilih harus menunggu hasil diumumkan dalam beberapa jam ke depan. Diperkirakan hasil akhir diketahui pada Jumat pagi. Survei online yang dilakukan YouGov terhadap 5.000 orang memperlihatkan 52% responden memilih bertahan di Uni Eropa, 48% menyatakan lebih baik Inggris keluar dari organisasi ini. Sederalun, keadaan cuaca ekstrim telah menewaskan 51 orang di Cina Timur dan melukai puluhan orang lainnya, lapor media pemerintah. Kantor berita resmi pemerintah Xinhua melaporkan tornado yang terjadi bersama-sama hujan lebat dan es melanda provinsi Jiangsu pada hari Kamis sore. Rumah-rumah di kota Yangcheng juga roboh, tambah laporan tersebut. CCTV memperlihatkan kendaraan terbalik, tiang lampu jalan roboh dan demikian juga tiang listrik. Banyak daerah di Cina mengalami hujan lebat minggu ini. Banjir di Cina Tengah menewaskan 22 orang dan menyebabkan hampir 200 ribu orang harus mengungsi. Dampak ekonomi secara langsung banjir ini diperkirakan mencapai 410 juta US dollar atau 5,3 triliun rupiah. Wakil Perdana Menteri Cina Wang Yang mengatakan negaranya menghadapi keadaan cuaca bergejolak karena pengaruh El Nino pada pola cuaca. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. tim SAR gabungan hingga kemarin masih mencari 9 korban longsor di Jawa Tengah Sabtu lalu. Dari jumlah korban tersebut, 6 berada di Purworejo, sementara 3 orang di Kebumen. Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, korban paling banyak terdapat di Purworejo, yaitu 42 orang tewas, 6 hilang, dan 19 luka-luka. Saat ini tim SAR mengerahkan peralatan berat dan sekitar 300 personel untuk mencari korban yang masih hilang. Polri juga mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian. Selain 42 orang korban tewas di Purworejo, terdapat 9 orang tewas tertimpa longsor di Banjarnegara. Cederlun Indonesia akan segera kedatangan raksasa e-commerce asal Amerika Serikat Amazon.com. Menurut kabar situs ini akan memulai bisnisnya di tanah air dalam waktu yang tidak lama lagi. Seperti dikutip dari Dow Jones, Amazon akan menyesaki pasar e-commerce dengan nilai investasi yang tidak main-main. Konon perusahaan yang dipimpin Jeff Bezos ini menyiapkan dana hingga 600 juta US dollar atau setara 7,8 triliun rupiah. Bila kabar ini benar, tentu saja Amazon harus bersaing dengan situs e-commerce yang lain seperti Blibli yang dimiliki kelompok bisnis Jarum dan Lazada yang sebagian besar sahamnya telah dimiliki oleh Alibaba. Di Asia Tenggara, Indonesia menyumbang 75% transaksi bagi Lazada. Sederlun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membenarkan adanya kabar penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kebenaran informasi itu dia dapatkan dari berbagai pihak. Terakhir, informasi diterima dari BIN, dari Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Strategis, benar adanya memang ada tujuh orang di Sandra dari 13 yang ada. Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang mendalami kasus tersebut pemerintah belum memutuskan upaya yang harus dilakukan dalam pembebasan para sandera itu. Sebelumnya dikabarkan kelompok militan teroris asal Filipina pimpinan Abu Sayyaf melakukan penyergapan di atas kapal TB Charles milik perusahaan pelayaran PT PP Rusianto bersaudara. Kapal itu mengangkut 13 awak buah kapal. Namun kemudian kelompok tersebut hanya menyandra tujuh orang di antaranya. Dari Newsroom Tenabi Tanjung permain sekian berita siang, edisi Jumat 24 Juni 2016. Berita sore Seram BFM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com. Follow juga Twitter kami @serambi_fm. Shadaralun, wassalam.